ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ما كان لبشر سورة عمران أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin." Tapi jadilah kalian rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab dengan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab wa bima kuntum tadrusun dengan apa yang kalian pelajari. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar mereka menjadi rabbaniyin para pendidik kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita uh, yakni para pendidik bukan sekedar mendidik di sini karena dalam tafsiran mereka adalah ulama ulama sukama kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jadilah kalian Rabbaniin yakni para ulama para sukama terutama orang-orang yang penuh hikmah dalam berkata, dalam berbuat. Saudara, ulama adalah orang-orang yang penyantun, sabar, baik, tidak tergesa-gesa. Ini namanya halim. Ulama itu makna rabbaniyin. Jadi suatu kemuliaan jika orang betul-betul menjadi seorang yang seperti itu penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan apa? Ilmu, kelembutan, sabaran, nyantun dan seterusnya. Disebutkan pula dalam tafsiran Al-Qur'ani yakni alladzina yu'allimuna an-nas bi sighari al-'ilm qabla Orang-orang yang mengajari manusia yang lain bisigharil ilm qabla kibarihi dengan ilmu-ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Nah ini menjadi prinsip tarbiyah pendidikan. Seorang Rabbani bisa mensifat-sifat yang tadi disebutkan, maka dia pun dalam mengajari, mengajari secara bertahap. Mulai dari yang kecil dulu, sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi, sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi lagi. Ya, mulai dari membaca Al-Quran, mengeja huruf-huruf Arab, hijaiyah, sampai bisa membaca Al-Quran, sampai mengetahui maknanya, sampai meluas dalam mengetahui makna-makna Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam dan seterusnya. Inilah seorang Rabbani jadi seorang orang yang Allah perintahkan agar seseorang itu menjadi seperti mereka, ini kalau begitu orang yang betul-betul berilmu yang tinggi. Ditafsirkan dalam yang tafsir yang sekarang itu ada ilmu yang lengkap ilmunya, tinggi ilmunya. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meninggal. Ketika itu seorang mengatakan, "Mata al yaw rabbani hadhihi ummah." Pada hari ini meninggal Rabbaninya umat ini. Siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang jelas, sesuai dengan rahimahullah, status seseorang menjadi seorang pendidik ini sebuah status yang tinggi dalam Islam. Kata beliau, tidak atfalahu dengan syarat dia betul-betul mumpuni dan teliti. Bukan sekedar seorang diposisikan sebagai pendidik, bukan sekedar seseorang yakni uh, disematkan padanya label seorang guru, seorang pengajar, bukan. Tapi betul-betul dia membidangi bab itu, tidak pada. Makanya seorang ketika terjun dalam bab ini, dia harus betul-betul berusaha expand, teliti, dan mumpuni sehingga nanti hasilnya pun diharapkan akan menjadi hasil yang sangat baik yang akan terlihat pada anak-anak didiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Inna Allah yuhibbu qawman idha amila amalan al-sinat. Atau Inna Allah yuhibbu ahadan idha amila amalan al-sinat. Yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang bila dia beramal suatu amalan dia istinahu teliti padanya dan membidanginya maka dari itu dalam bab ini seorang mudarris guru atau muallim pengajar atau istilahkan apa saja yang jelas dia mesti melakukan ihsan kesulitan padanya betul-betul membidainya dan serius di dalam menggeluti bab ini. Kalau kita tahu bahwa segala bentuk kerjaan, sekalipun misalnya tukang bangunan, atau tukang kayu, atau tukang batu, atau yang lain, seorang senang kalau orang itu betul-betul membidainya dan ahli padanya. Dan seorang tidak senang kalau melihat orang pada bab-bab tadi ternyata tidak membidaninya. Membangun rumah kita, tapi ternyata tidak membidaninya. Misalnya. Nah, ini dalam bab yang sifatnya duniawi. Bagaimana ini dalam bab ukrawi pendidikan agama. Mendidik anak-anak muslimin, mendidik anak-anak ahli yang kita harapkan di masa depan mereka akan menjadi generasi penerus yang baik. Kemudian catatan yang lain wa akhlasallahi ta'ala bi. Dia juga harus ikhlas. Betul-betul karena Allah Jalla ta'ala mengharapkan pahala dari Allah Azza wajalla bukan karena sekedar hobi bukan pula karena mengharapkan maslahat duniawi, apakah itu harta benda atau popularitas atau pujian manusia, tidak, tapi betul-betul jumlah karena Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warabat kullat at-tarbiyah al-islamiyah al sahihah Dia mentarbiah didiknya dengan tarbiyah Islamiyah yang sahihah yang benar. Ini juga catatan penting. Kenapa? Karena terjadi orang sudah sekolah, orang tersebut juga sudah sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak mengetahui tarbiyah yang sahihah seperti apa. Sehingga karena tarbiyahnya tidak benar, maka hasilnya pun tidak baik. Oleh karena itu sangat perlu kita mengetahui bagaimana tarbiyah yang sahihah bagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan beliau berikutnya wal murabbi wal murabbiyatu yashmulu al mudarris wal mudarrisa wal muallim wal muallima ويشمل الأب والأم وكل من يرعى الأولاد dan ketahuilah bahwa yang disebut pendidik baik laki-laki maupun wanita ini yang mencakup seorang guru laki-laki maupun wanita muallim pengajar laki-laki maupun wanita dan mencakup al aswal um bapak dan ibu jangan dianggap pembahasan ini oh ini untuk para guru saja tidak sampai pada al aswal um ayah dan ibu ini justru pendidik utama bagi anak-anak. Jadi sadarilah masing-masing kita kita ini juga sebagai pendidik untuk anak-anak kita. Sebelum mereka pergi ke madrasah, mereka bersama kita terlebih dahulu. Sejak kecilnya, sebelum berangkat ke madrasah, mereka bersama kita. Setelah pulang dari madrasah, mereka bernama kita. Berapa jam di Mamlaka, berapa jam di rumah kita. Ternyata lebih baik di rumah. Kalau begitu, jangan terlewatkan eh, pengetahuan ini bahwa orang tua juga merupakan murabi pendidik bagi anak-anaknya. Dia pun bertanggung jawab. Bahkan seperti dalam ini yang menceritakan banyak, ya إن الله سائل كل راع عما استرعاه Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan kepada tiap-tiap penanggung jawab tentang apa yang di bawah tanggung jawabnya. Hatta isalah rajul fi ahli baiti sampai nanti Allah akan bertanya hingga tanggung jawab kepada setiap orang tentang keluarganya. Ahafillah amghiyah apakah dia akan menjaga eh, telah menjaga atau justru dia menyanyiakan mereka ya begitu pula kita mungkin di sini ada bapak-bapak yang masih muda-muda yang masih anak-anak semua yang kita di ini untuk kita semuanya ya yang muda-muda yang masih anak-anak bahkan insya Allah di masa yang akan datang juga akan menjadi para murabi pendidik minimal dia untuk keluarga dan diri syukur-syukur bisa untuk yang lain wa kita man anak dan semua bahkan mendapat semua yang mendidik anak-anak yakni apapun sebutannya yang penting kedudukannya seperti itu wal semua semua ajal seorang guru adalah pendidik bagi generasi generasi وعليه يتوقف صلاح المجتمع وفساده terkait dengannya kebaikan suatu masyarakat atau kerusakan suatu masyarakat. فإذا قام بواجبه في التعليم فأخلص في عمله ووجه طلابه نحو الدين والأخلاق والتربية الحسنة سعد الطلاب. هذا seorang guru melakukan kewajibannya dalam mendidik, ikhlas dalam beramal, mengarahkan para santrinya dan anak didiknya kepada agama yang benar dan akhlak yang mulia, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, maka santri-santri maupun anak-anak didik para siswa akan berbahagia nantinya wajah dan muallim murkun pun akan bergelam hati di dunia wal akhirat baik di dunia maupun di akhirat. Karena mendapatkan keutamaan yang dijanjikan dalam Islam maupun dia pun akan mendapatkan manfaat yang langsung dia rasakan yaitu kebaikan anak-anak di dunia. Orang tua ketika berhasil menjadi anaknya, anaknya menjadi apa? Anak yang berbakti. Tapi kalau tidak berhasil menjadi anaknya, anaknya menjadi anak yang durhaka. Ya. Yang pertama senang, yang kedua sengsara. Begitu pula seorang guru. Ketika pendidikannya berhasil, murid-muridnya akan menjadi orang-orang yang baik, baik untuk mereka, untuk umat, dan untuk bahkan bangsa dan negara. Dan sebelum itu Islam. Menyenangkan. Lebih lebih dia pun akan mendapat pahala seperti dikatakan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wallahi la yahdi Allah bi rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." tabaqun alaih. Demi Allah, seandainya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dengan perantara kamu, yakni engkau menjadi sebab sebab-sebab budaya, bismillah, maka bagimu ini lebih baik daripada harta yang termahal sekalipun. Saat itu pun tamilah merupakan suatu gambaran harta yang termahal. Nah, jadi seandainya di masa ini ada tentang termahal dari kendaraan-kendaraan. Hidayah itu lebih mahal daripada itu. Ya. Sebetulnya sedikit kita ya, ini merenungi hal ini. Seandainya ada orang yang janjikan dapat mobil, coba kamu ajak orang itu supaya mau taklim supaya dia dapat hidayah. Nanti kalau kamu berhasil, kamu saya kasih mobil. Ya. Itu mungkin setiap saat dia berusaha bagaimana menjadikan orang itu bisa tertarik kepada taklim. Bagaimana orang itu bisa tertarik kepada sunnah. Jadi apa? Kalau saya berhasil, saya dapat mobil. Nah, Wah, itu Allah apa yang Allah janjikan untuk seorang yang menjadi sebab hidayahnya yang lain lebih daripada itu. Tapi kadang kita kurang merasakan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai suatu motivasi yang besar dan Yang jelas itu yang kita harapkan dari uh, keutamaan mengajar. Hadis Nabi SAW yang lain Beliau bersabda Mu'alib Sa'id Yastaghfir lahu kullu Hatta syaitan Orang yang mengajarkan kebaikan Yastaghfir lahu kullu syai akan memintakan ampun untuknya segala sesuatu hatta syaitan fil sampai-sampai ikan-ikan di lautan akan memintakan ampun untuknya Hadis wa'if awal Tabrani kau Nah, ini keutamaan yang lain dari seorang mu'alim, seorang murabbi, seorang mendidik. Dimintakan ampun oleh berbagai macam makhluk sampai ikan-ikan di lautan pun memintakan ampunan kepada Allah untuk Nah, siapa yang tidak meminta keutamaan ini? Dan kenapa sampai ikan-ikan itu memintakan ampunan untuknya karena makhluk makrufahum itu mendapatkan faedah daripada kebaikannya. Ya, seorang yang mengajari kebaikan, dia pun akan mengajari kebaikan terhadap hewan-hewan sekalipun. Sehingga hewan-hewan itu merasakan pengajaran baiknya bagi umat. Ketika orang-orang mengikuti fatwa-fatwa para ulama, mengikuti pendidikan para ulama, maka makhluk-makhluk akan merasakan kebaikan itu semua. Nah, lebih-lebih manusia, mereka akan mendoakan kebaikan, akan meminta tentang untuk Biar para ulama, mengumumkan. Ya. Yang dulu maupun yang sekarang. Senantiasa doa terlantun untuk mereka. Ketika kita menyebut nama mereka, itu berapa? Rahimahullah. Semoga Allah ini. Ketika kita sebut mereka masih hidup, kita berdoakan juga Allah semoga Allah menjaga mereka. Ya. Nah, ulama tersebut mungkin tidak menyangka bahwa ternyata yang mendoakan dia adalah makhluk yang tidak terhitung olehnya. Para ulama Syalban Allah misalnya bersama sekarang Syalbar ya, yang namanya sampai di berbagai penjuru dunia. Ya. Ketika orang-orang menyebut namanya Nabi Allah. Dan ulama dulu Asyafi rahimahullah, Ahmad rahimahullah dan seterusnya. Imam Malik rahimahullah sedih. Nah, jadi kebaikan yang tidak terhingga oleh kita. Semuanya itu karena apa? Bukan karena kita memberi uang kepada mereka. Tapi karena ta'lim pengajaran, pendidikan, ilmu yang disampaikan kepada umat ini. Tapi kalau sebaliknya jika ahmal al-mu'allim wajibahu ahmal wajibahu menyanyiakan kewajibannya. ووجه طلابه نحو الانحراف والمبادئ الهدامة lalu mengarahkan para santrinya atau para anak didiknya, siswa-siswinya menuju kepada inhirat penyelewengan baik dalam bab akidah atau ibadah atau akhlak budi pekerti kepada arah yang mengkeleweng wal mabadi al hajama atau diarahkan kepada al mabadi al hajama yakni dasar-dasar pemikiran yang haddamah menghancurkan Rasulullah Sayyid atau As-suluk perilaku yang jelek apa akibatnya syakiyatullah wa syakiyal mu'allim para santri maupun para anak didik tersebut akhirnya akan sengsara mu'allim pendidik pun akan sengsara ya karena hasil daripada apa yang dia ajarkan. yang ketika itu dia nggak merasa di saat dia mengajarkan prinsip-prinsip yang tidak baik. Tapi ketika itu tertanamkan sehingga anak didiknya menjadi orang-orang tidak baik, maka kembali kepada dia juga ketidakbaikan itu. Dia akan merasakan. Setelah itu bagaimana akibat buruk daripada perilaku anak-anak dirinya. Namun daripada itu tanggung jawabnya di sisi Allah Azza wa Jal, hukumannya di sisi Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-wudhu mithlu awzari man tabi'ahu la yanqusu dhalika min awzarihi Syai'an. Kata Nabi SAW, dia mengajak kepada dhalalah kesesatan ini mencakup berbagai kegekatan dalam akhlak pada akhlak yang baik ya perilaku yang tidak baik dalam ibadah ibadah yang tidak benar dalam keyakinan keyakinan yang menyimpang maka kata Nabi karena alaihi hingga al-muhri yusru awzal mumtari'ah dia akan dapat juga seperti juga orang-orang yang mengikutinya sebanyak apa yang yang mengikutinya maka sebagai itu pula bersama. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Mutafaqun alaih. Masing-masing kalian adalah ra'in, seorang yang menjawab seorang yang apa diberi beban untuk memperhatikan semua yang ada di bawah tanggung jawabnya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua kalian nanti akan ditanya tentang orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi jangan dianggap ya seorang mengajari kemudian habis itu selesai urusan madrasah sebagai mengajar sebagai ustaz tidak ternyata ada tanggung jawabnya ya sebelum tanggung jawab di hadapan Allah ya perlu tanggung jawab di hadapan uh, kita ya seorang guru bertanggung jawab kepada atasannya dan seterusnya kepada orang tua para wali murid wali santri dan seterusnya yang nanti pada akhirnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar itu, atas dasar itu semua, kalau yakun islah, islah karena nafsu, أيها المربي والمعلم قبل كل شيء. Kalau itu jadilah atau jadikanlah perbaikanmu untuk dirimu pembenahan terhadap diri sendiri itu sebelum segala sesuatu. Artinya perbaiki dirimu sebelum memperbaiki orang lain. Al-Hasan inda al Marfa ma fa'alta. Hal yang baik menurut anak-anak adalah yang kamu lakukan. Anak-anakmu sendiri, yang itu juga anak dirimu. Dia akan menilai hal yang baik ada yang kamu lakukan. Karena dia masih kosong. Dia masih kosong. Sehingga dia akan lebih cenderung mencontoh apa yang dia lihat pada orang tuanya itu yang lebih baik lalu dia contoh. Dan itu kita lihat masing-masing kita yang telah menjadi bapak atau ibu ya ab atau om melihat yang seperti itu pada anak-anak kita. Segala sesuatu yang kita lakukan ada saja ya, dari anak-anak kita yang contohnya Ya. Maka dari itu kita wajib berhati-hati dan memperbaiki diri tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik. Jadilah teladan yang baik sebuah hasanah untuk anak-anak kita dan anak-anak begitu juga. Wal kabir yang ma tarafta. Sesuatu yang jelek menurut para siswa adalah yang kamu tinggalkan, yang tidak kamu lakukan, operasi oh, itu jelek. Begitu perbedaan mereka, sebagiannya dengan simbol. Maka dari itu ketika seorang ya uh, ternyata keliru yaitu meninggalkan sesuatu yang baik ya jadi dinilai oleh dia memang meninggalkan suatu uh, tersebut karena jelek. Padahal orang ini yang keliru, sholat tidak dilakukan, oh, berarti sholat tidak baik. Nah, ini pandangan seseorang dari tindak bagian besar kepada dunia, Padahal yang salah adalah gurunya. Mestinya dia melakukan sholat sehingga dinilai sholat itu apa yang baik. Tapi gurunya sudah tidak memperbaiki diri sehingga dinilai seperti itu oleh sebagian siswanya. وإن حسن سلوك المربي والمعلم والمعلم والأب أفضل من تربية أفضل تربية لهم. Dan sungguh Saudaraku yang baik dari seorang murabi, seorang murid dan muallim pengasuh, laki-laki maupun wanita, bapak maupun ibu, ini abdul terbiasa dendam sebaik-baik terbiasa untuk mereka. yakni kalau begitu kedua hasanah teladan yang baik ini sebaik-baik pendidikan. Kalau begitu yang namanya pendidikan bukan hanya dengan kita berbicara. Ini uh, baik maka lakukanlah, jadi buruk maka tinggalkanlah. Bukan hanya itu, itu sebagian pendidikan. Dan juga yang penting bahkan lebih penting daripada itu adalah al-qudwah al hajjana teladan yang baik itulah kita. Kita melakukan amalan-amalan. Kita meninggalkan amalan-amalan. Nah, anak dulu kita akan melihat dan akan mencontoh. Anak-anak kita sendiri akan melihat dan akan mencontoh. Makanya karena pentingnya hal ini kita lihat Rasulullah SAW mereka beliau sebagai pendidik terbaik sebuah terbaik. Ya. Allah Azza wa Jalla firman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Liman kana Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Laqad kana lakum sungguh kalian ada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah ada teladan yang baik, teladan yang baik pada beliau. Liman itu yarjullah wal yawmal akhir bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir Wajah Allah katsira dan banyak mengingat Allah. Jadi lihatlah keteladanan Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya berkata, tapi beliau juga berbuat dan betul-betul perbuatan beliau merupakan teladan bagi yang lain. Coba lihat sholat beliau, lihat puasa beliau, lihat perjuangan beliau, lihat ya, yakni sikap-sikap beliau, semua dalam segalanya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadil ayat aslun fil ibtidah Rasulullah SAW, fi akwali wa af'alihi wa ahwali. Ayat ini merupakan pokok. Ayat ini merupakan dasar dalam hal mencontoh dan meladani Rasulullah SAW baik dalam tutur katanya maupun perbuatan-perbuatannya maupun dalam segala kondisi beliau penampilan beliau dan praktek-praktek beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ambil perbuatan apa saja dari perbuatan-perbuatan kebaikan. Rasulullah adalah puncaknya dalam kebaikan tersebut. Ya. Dalam akhlak, beliau paling tinggi akhlaknya. Dalam bersedekah misalnya, beliau paling tinggi sedekahnya. Beliau dalam salat, wajib melakukan sunnah, beliau juga paling teladan di dalam melakukan. Dalam puasa semuanya, nah, kemudian semua dari amalan-amalan kebaikan nanti selalu pada puncaknya. Nah, dari sini kita ambil suatu pelajaran kalau itu seperti yang dikatakan oleh Syekh ini bahwa kedua adalah keteladanan yang baik ini afdalu tarbiyah. Afdalu tarbiyah. Pendidikan yang terbaik. Makanya kalau ada orang yang misalnya bicara, pandai berbicara, tapi tidak ada keseladanan pada dirinya di mana perbuatannya berbeda dengan ucapannya maka ini dimurkai dan tidak disukai oleh semuanya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai manusia pun tidak suka dengan orang seperti itu siapa yang suka dengan orang seperti itu Kalau orang maqtan inda Allah taqulu ma la taf'alun besar kemurkaan Allah Azza wa Jalla ketika kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak pernah melakukan, bisanya omong saja. Tapi berbuat tidak bisa. Ya. Begitu pula kita selaku manusia kalau melihat orang yang seperti itu, ya, susah rasanya. Ya kan, bisanya bicara perbuatannya mana, tidak bisa memberikan contoh. Oleh karenanya, contoh yang baik sekali lagi merupakan asbab dia sebaik-baik pendidikan. وقد كتبت هذه الرسالة من إخواني المعلمين وإخواني وأخواتي المعلمات يستفيد منها في عملهم بعد خبرة في التعليم استمرت أربعين عاما ليعرفوا كيف يكونوا معلمين ناجحين. Biarkan saya tulis buku ini kepada yakni untuk bimbingan kepada saudara saudara para muallim yang laki-laki maupun yang wanita agar mereka mengambil faedah darinya dalam aktivitas mereka memberikan pengajaran dan pelajaran setelah pengalaman dalam ta'lim yang berlangsung 40 tahun agar mereka mengambil agar mereka menjadi muallimin para pengajar yang sukses. Nah, jadi beliau rahimahullah juga yang yakni mengikuti tidak sendiri dan semua udara sebetulnya seperti itu ya dan beliau yang mencermati bab ini kemudian beliau tulis kita ini kita mengambil tak dari ini mukadimah dari beliau Selanjutnya beliau mengatakan bab pasal berikutnya ini masuk al-marfi an-najis إن من أهداف التربية والتعليم إنشاء شخصية ذات كتب عليا هذه الشخصية يجب أن تكون مرتبطة بربها تستفيد منه نظام حياتها وتعمل على تقويم مجتمعها وتصحيح مفاهيمها مفاهيم على أسس صحيحة وهذه هي رسالة المعلم والغرض من تربيته وتعليمه uh, kepentingan seorang pendidik yang sukses yakni pentingnya itu pentingnya seorang pendidik yang sukses sesungguhnya di antara tujuan tarbiyah dan taklim adalah membentuk sebuah karakter manusia yang memiliki keteladanan yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Nah, seorang yang seperti itu betul-betul menjadi teladan yang baik, memiliki sifat yang mulia, adalah Allah allati tersebut birabbina. Seseorang yang punya hubungan dengan Allah Azza wa tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak bisa tidak. Ya, baiknya orang itu seperti apa dalam bertutur kata, tapi kalau tidak punya hubungan dengan Allah Azza wa maka itu tidak baik. Dan tidak akan mungkin seorang itu betul-betul baik yang hakiki kalau tidak berhubungan dengan Allah Azza Maka seorang yang berkarakter mulia wajib senantiasa ada hubungan dengan Allah Azza wa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya akidah keyakinan yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Islam itu minum hayatnya. hayatillah. Dia mengambil dari Allah Subhanahu wa taala aturan kehidupannya. Ambil dari Al-Quran yang Allah turunkan, dari hadis yang Allah ajarkan, Allah wahyukan kepada Rasulnya. Ambil aturan kehidupan dari sumber-sumber tersebut. Kemudian ta'mal ala takwini mujtama'iha. Melakukan pembenahan terhadap masyarakatnya. Meluruskan hal-hal yang masih bengkok. Watafsih eh, watafsih mafahimihi ala ususin fatihah Kemudian berusaha membenarkan pemahaman-pemahaman yang keliru, meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru pun ususin sahihah di atas asas yang benar yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, ini pokok karakter yang baik pada seseorang. Senantiasa ada kaitan dengan Allah Azza wa kemudian mengambil aturan hidupnya dari Allah melalui Al-Quran dan Hadis setelah itu berusaha melakukan pembenahan dan perbaikan di masyarakatnya dan segala bidang-bidang kehidupan mereka semua itu dilakukan berdasarkan prinsip yang benar itu yang diambil dari Quran dan Hadis berdasarkan pemahaman para salih saleh pemahaman yang benar terhadap Quran dan Hadis. ومن المعلوم أن للتربية خصوصا تقوم عليها تختلف باختلاف المجتمعات والاتجاهات فإذا كانت أسس التربية في المجتمع الشيوعي مثلا ترتكز على الماديات ونفي الروحيات وقطع صلة الطالب لربه وإذا كانت أسس التربية في المجتمعات الغربية تقوم على الاستغلال والحنانية والانحلال فإن أسس التربية في المجتمع الإسلامي تقوم على أولويات العقيدة الصحيحة. الربيع Satu hal فهو diketahui bahwa dalam dunia pendidikan, ya, uh, ada pokok-pokok dasar yang menjadi pijakan dalam pendidikan tersebut dan ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan suatu masyarakat dan arah pemikiran mereka. Kalau suatu masyarakat komunis yang bertahan komunis dia akan memiliki suatu dasar dan tindakan dalam pendidikannya di atas madiyat wana ruhiyat selalu dikembalikan kepada materi dan dipisahkan dari pendidikan rohani ya, selalu kepada materi dan materi dan jauh daripada pendidikan rohani. Kemudian juga mesti juga ditanamkan padanya Fakru selalu talib Diputus hubungan seorang siswa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rob atau dari dari kesembahan secara umum. Nah ini dasar pendidikan komunis yang terbentuk pada suatu masyarakat yang berkeyakinan keyakinan itu. Begitu juga misalnya al-mustamaat al orang-orang barat yang tidak tahu bahwa pendidikan mereka dan keyakinan mereka sama sekali bukan Islami. Sehingga pokok dasar dan yang menjadi pijakan pendidikan mereka adalah apa? al hilal wal anamiyah wal Dididik orang-orang itu punya sifat analia, egois. Kemudian inhilal, lepas dari oh, akhlakul karimah. Kemudian Gibran tadi memanfaatkan e, dunia dan seterusnya. Makanya kita lihat pendidikan ala barat ya seperti orang-orang yang menjadi orang-orang yang egois dan tidak peduli dengan akhlak sehingga hancur budi pekerti yang lain tujuan mereka itu. Masing-masing mikir dirinya sendiri dan tidak boleh bercampur dengan yang lain sehingga tidak ada amal ma'ruf yang mau berbuat apa mau berpakaian seperti apa tidak boleh ikut campur ya. itu pula tidak lepas pula tentunya dengan kebutuhan madiyah untuk selalu terkait dengan madah uh, eh, materi Tapi dalam Islam dan bagi muslimin maka pokok dasar pendidikan dan yang itu menjadi titik tolak mereka di dalam mendidik adalah ijadu al-aqidah as-sahihah mewujudkan akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ini pokoknya segala tugas mewujudkan akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ya. wal anabila an-nabila menumbuhkan perasaan uh, eh, atau jiwa yang mulia perasaan dan jiwa yang mulia menjaga kemuliaan dan keutamaan wal adab al-thamiyah demikian pula adab yang tinggi menjadi pekerti yang baik akhlak yang mulia akhlakul karimah nah, ini pokok-pokok dasar dalam pendidikan Islam dan Muslim. التي تتمثل في علاقة الطالب بربه وعلاقته بمعلمه والزميل وإدارة مدرسته ومن ثم علاقته بأسرته pokok-pokok dasar tadi nanti akan terwujud dan tergambar pada hubungan seorang salih santri apa hubungan seorang siswa dengan Allah SWT? Akan tergambar pula ini pada hubungannya dengan gurunya dan pengajarnya. Akan tergambar pula hal ini dalam hubungan seorang santri atau siswa dengan teman-temannya. Tergambar pula nanti ketika dia mengatur madrasahnya atau masyarakatnya dan tergambar pula ini dalam pergaulannya dia bersama keluarganya sendiri istrinya dan anaknya istri dan anaknya anak ya. jadi inilah pokok dasar terbiak Islam. setelah dididik dengan akil yang benar menjaga kemuliaan dan fadilah kemudian akhlak yang mulia, terbentuk pada dirinya karakter yang baik tersebut, maka akan muncul dalam perilaku dia nanti baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu maupun dengan makhluk yang mencakup masyarakatnya dan yang terdekat keluarganya, istrinya, anaknya, dan yang lain. Ya, termasuk tetangganya, temannya, bahkan juga ibunya, gurunya, dan sebagainya. وإذا أردنا أن نحقق هذه الشخصية في الواقع العملي فإن علينا إيجاد al-murabbi najib tarbiyat wa ta'lim. Kalau kita mendaki untuk mewujudkan sosok yang seperti itu dalam wujud nyata, maka kita hendaknya mewujudkan Terlebih dahulu seorang murabbi yang sukses, sendiri yang sukses dulu. Ya kan? Karena kuncinya di sini. Kalau kita menghendaki sekian banyak orang yang punya karakter yang baik tadi, ya, bagaimana mewujudkan seorang guru yang bisa mewujudkan seperti itu? Kalau kita tidak punya uh, seorang guru yang bisa seperti itu, ya Bagaimana dengan mulut mulutnya? Bagaimana dengan kaki kakinya? Bagaimana dengan situasinya, Nah, ini pentingnya seorang pendidik yang soleh, seorang pendidik yang penting seperti ini. Ada murabbi kalau begitu يجب أن تتوفر في شروط وآداب حتى يكون مربيا صالحا ومعلما نافعا. Untuk itu, maka seorang murabbi seorang pendidik wajib terpenuhi padanya syarat-syarat dan adab-adab sehingga dia betul-betul menjadi seorang pendidik yang soleh seorang muallim yang bisa manfaat. Ya, kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat itu, maka bisa dikatakan mustahil untuk mewujudkan seorang diri yang baik. Wajib memenuhi syarat-syarat seorang pendidik yang soleh, seorang guru yang dapat memberi manfaat. Nah, apa itu syarat-syaratnya? salah eh, satunya disebutkan oleh Khalid Abdullah Ta'ala eh, pada kemarin berikutnya ya, ini dia menunjukkan ada sembilan syarat ini juga ini juga bukan yang namun ini pokok-pokok persyaratan seorang uh, agar menjadi pemilik yang soleh. Insya Allah kita harus cara-cara ini pada sesi berikutnya. Maka kita kita tunggu di sini. Allah Taala, Allah Taala, Allah Taala, Terima kasih.